Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sebagian para sahabatnya menuju Taif, mengharapkan agar kemudian bangsa Taif atau Taqif mereka menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan beliau diusir dan beliau disakiti dan mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam pun keluar meninggalkan Al-Taif lalu kemudian kembali ke Makkah dalam perlindungan Al-Mut'im bin Ali yang kafir bersama dengan keluarganya yang siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian beliau pun tetap melanjutkan dakwah beliau meskipun masih tetap mendapatkan tekan dari orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ayuhal ikhwatu fillah kita berpindah ke pasal yang berikutnya berkata Al-Hafiz Al-Fida Imaduddin Ismail bin Umar Asy-Syahir bin rahimahullahu taala dalam kitabnya Rasul fi Sirati Rasulullah alaihi Fasl asal yang berikutnya Al-Isra wal Mi'raj wa 'ardu Nabi sallallahu alaihi wa wa nafsahu 'ala il Asal yang menjelaskan tentang Al-Isra wal Mi'raj perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi Al-Isra wal Mi'raj Fardun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu beliau menawarkan dirinya alal qabail kabilah-kabilah apakah yang akan memberikan perlindungan dan pembelaan kepada beliau dan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam peristiwa al-Isra wal Mi'raj salah satu peristiwa tur sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sekian banyak hadis bahkan hadis-hadis ini sampai pada tingkat mutawatir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj yang dimaksud al-Isra itu as fil melakukan perjalanan di malam hari. Ini asal makna dari al-Isra. Dan yang dimaksud di sini adalah perjalanan Rasulullah saw dari Bah menuju ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Adapun yang dimaksud al-Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah alaihi wa alihi wasallam dari Al-Masjidul Aqsa lalu kemudian berangkat ke langit melewati tingkatan-tingkatan langit lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah taala secara dan terjadilah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka wa taala tanpa perbedaan ihsan dan ini ikhwah rahimakumullah merupakan kejadian yang sahih dan tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimi, lagi dari kalangan ulama mereka yang menjadi al-Isra wal Mi'raj merupakan salah satu keyakinan kaum muslimin ada berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi benar-benar pernah perjalanan Isra wal Mi'raj. Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Al-Masjid Al-Aqsa kemudian bertemu Allah taala dengan di tingkatan langit-langit. Tidak seorang pun dari kaum muslim mengingkarinya. Tidaklah seseorang yang mengingkar kejadian ini melainkan dipertanyakan tertutup keiman dan keislamannya. Sebab ini merupakan salah satu kejadian yang besar yang dicari para perawi-perawi hadis dan bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al Karim dalam surah yang dalam surah Isra dengan tegas Allah Taala menyebutkan Al-Qur'an Karim tentang peristiwa ini. Subhanalladzi asra bilail min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sabit yang tidak sepantasnya dan tidak akan bagi seorang mengingkarinya Disebutkan dalam kitab-kitab aqidah yang menjelaskan aqidah ahlus sunnah jamaah seperti al-Imam Rahawi Afar yang menyebutkan dalam Tahawiyah. Demikian pula Al-Bahri dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang usul ahnati wal jamaah menyebutkan termasuk di antara kinan harus diyakini adalah kejadian al-Isra wal Mi'raj. Hanya saja ada sebagian yang berpendapat bahwa kejadian Isra Mi'raj yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini beliau melakukan perjalanan tersebut dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Beliau melakukan perjalanan tersebut dengan ruh dan bukan dengan jasad. Ini pendapat sebagian dan ini menyelisihi pendapat jumhur para ulama menetapkan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj merupakan perjalanan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad ruh. dan itu ditekan dalam riwayat yang insyaallah taala nanti akan kita beristiwa yang disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan Ra' wal Mi'raj yang di sallallahu alaihi wasallam oleh karena para ulama mereka bahwa perjalanan ini alami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jasad beliau disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad yang mengatakan Aku alladhi alaihi aktsarun nas wa 'ammatul akhirin wal muhadithin wal muslimin annahu usri jasadihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dan yang ini menjadi pendapat mayoritas manusia dan mayoritas para ulama salaf dan secara umum yang terbelakang dari kalangan para fuha' muhadithin dan mutakallimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dengan beliau alaihi salam wal aru tadullu alaihi qala'aha dan riwayat itu menunjukkan bahwa itu diami Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bagi orang yang menelaah membahas riwayat jelas sekarang perjalanan Al-Isra Mi'raj itu. Wala yu'dalu. Naam. Wala yu'dalu an zahiriha Dan tidak paling dari yang zahir riwayat Kecuali jelas tadi disebutkan oleh Fidun Hajar dan dia mengatakan al-Isra wal Mi'raj fi ilatin fil yaqadah bi jasadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hi ba'th ahwa al-Isra wal Mi'raj alami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dalam keadaan sadar dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ruh setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu وهذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفهاء والمتكلمين dan ini merupakan madhab mayoritas para ulama dari ahlul hadis fuqaha mutakallimin wa tawarad alaihi zahirul ar as-sahih dan uh, saling menguatkan yang zahir cerita yang sahih yang menjelaskan tentang kisah ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan ruh dan jasad beliau. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa pendapat yang bahwa Nabi SAW melakukan perjalanan dengan ruh tanpanya adalah pendapat yang lemah. Ini adalah pendapat yang lemah. Namun hendaknya kita membedakan antara percakapan bahwa perjalanan al-Israj yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ruh dengan orang yang mengatakan bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu dalam mimpi. Ini berbeda antara kedua pendapat ini. Yang mengatakan dengan ruh, mereka itu dalam mimpi. Adapun dalam mimpi, tidak seorang pun dari kalangan kaum muslim demikian. Yang mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan mimpi tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Sebab Jikalau Nabi alaihi salatu mengalami dalam mimpi ke orang-orang musyrik tidak dari halnya. Namanya mimpi bisa saja dia bermimpi dalam satu malam lingkungnya dan satu malam ya, kan? dan karena orang oh, tidak akan terangkan, ketika orang bercerita oh tadi malam kita Maksudnya dalam mimpi ya apa ini orang tadi sore ketemu, dari hari dia sudah berjalan dia dari Amerika maksudnya dalam mimpi dalam mimpi nggak ada masalah orang tidak akan mengingkari ya kan bisa saja Namanya mimpi. Nah, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dalam mimpi itu adalah yang lumrah. Tapi ini yang dimaksud adalah perjalanan sadar. Ya. Ini berbeda. Dan itu pun kita mengatakan yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj ya indah menyelisihi yang wahir. riwayat-riwayat yang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa berperjalanan itu dengan jasa beliau dalam satu malam. Kalau ada yang mengatakan, "Wah, ini kan tapi bertentangan dengan akal." Ah, secara akal nggak bisa. Dalam perhitungan perjalanan ke langit itu tidak masuk akal seorang dalam satu malam bisa menempuhnya. Ya subhanallah. Wa ma min minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi sedikit. Wajib dalam hal yang seperti ini barang muslim untuk keyakinan dan membenarkan Siddiq radhiyallahu taala membenarkannya. Diperbolehkan seorang ragu karena ini merupakan dari Allah dan ini merupakan kejadian yang memperkan adat Allah Jalla wa huwa ala kulli syai'in Jalla wa ala maha untuk melakukan apa ha qada amran fa inna ma yakun fayakun jika Allah Jalla hendak menetapkan suatu maka Allah mengatakan kun maka terjadilah apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang sahih ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan Al-Isra dengan ruh dan beliau alaihi salam. Para ahli saika dan menetapkan tarikh waktu dan Al-Isra Mi'raj ini. Namun yang jelas kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berhijrah ke Tum dia berhijrah ke al madinah Nabawiyah. Namun kejadian Al-Isra ini terjadi sebelum meninggalnya Talib dan Khadijah radhiyallahu anha telah meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah yang secara zahir dari apa yang di disusun Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau ini bahwa beliau menyebutkan Al-Isra wal Mi'raj itu setelah uh, menye, apa, menyebutkan kejadian meninggal Abu Khadijah radhiyallahu anha. Az-Zuhri rahimahullah berpendapat kejadian Al-Isra Mi'raj ini tadi sebelum sebelum berhijrah Nabi Muhammad SAW menuju madinah tahunnya. Dan ini pendapat Urwah bin Zubair radhiyallahu taala. Adapun Ibnu Ishaq maka beliau menyebutkan dalam sirahnya Pak kejadian ini kejadian inilah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu kurang lebih 10 tahun sebelumnya Talib dan Khadijah. Sebelum meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Ada Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan setelah Abu Talib. Letak pada selisihannya. Duhri dari menyebut bahwa kejadian Isra wal Mi'raj hijrah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah kurang 13 tahun. Berarti setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 12 tahun berikutnya. Berikut kelas ini menunjukkan bahwa eh, berdasarkan eh, Zuhri demikian pula Urwah menetapkan bahwa kejadian telah setelah meninggalnya Abu Talib demikian pula Khalid. mengatakan sebelum eh, kurang lebih 10 tahun sebelum meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah. Hasil ini uh, menjadi perselisihan di kalangan para jarah. Nun ini menunjukkan dekatan kejadian dengan kejadian meninggal Abu Bakar. Atijah radhiyallahu taala sebelum sudah dengan selisihan jadi santun dengarkan. Lalu berkata Al-Hafidz Ibnu rahimahullah taala, "Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi jasadihi 'ala sih min qawli sahabati wal ulama." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra dasarnya menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat dan uh, Bagaimana yang tadi, jadi dua persian yang mendapat bahwa Nabi melakukan perintah dengan ruh. Pendapat yang kedua dan ini mayoritas para ulama dan ini yang sahih melakukan perjalanan dengan ruh dan jad dan dikuatkan oleh Yathir Allah taala. Minal haram ila Baitul Maqdis. Dari Masjidul Haram menuju ke Baitul Maqdis. راكبا البراق Kerai kendaraan al-buraq Buraq ini disebut anjnya Sebahagian riwayat Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Anas Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ataitu al-buraq." Datangkan kepada aku dabbatun abyad tawil fawqa al-himar. Dan bolok ini merupakan kendaraan putih panjang. Lebih dari keledai dan lebih kecil Ya tahu hafirahu inda rafi. Di mana apabila dia engkah. Ya, itu sampai ujung dia memandang. Ya, ini perjalanan pasir. Kalau dia melangkah dengan sekali langkah. Maka kakinya itu sudah ada di ujung panjukan langkahnya itu. Uh, sangat jauh dan sangat kencang dalam semalam. Bahkan berangkat sampai ke ke langit. Namun apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengenai al-buraq dan al-masjidul aqsa lakukan mi'raj naik ke atas langit wallahu ta'ala yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang yang sahih secara zahir yang disebutkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan al-burak ini itu dari Masjidul Aqsa. Adapun dari Masjidul Aqsa berangkat ke langit maka tidak disebutkan apakah beliau menggunakan kendaraan tersebut. Al-Barbahari rahimahullah taala secara zahir ada yang beliau sebutkan sunnah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kendaraan ini dalam demi langit. Dari Alaihi alaihissalam. Namun ini dibantah oleh Syekh Allama Ahmad bin rahimahullah dalam beliau Irsyadus Sari ketika mensyarah Syarh Sunnah Al-Barbahari beliau mengatakan bahwa penyebutan mengalburaq dalam melakukan perjalanan al-mi'raj dari al-masjidil aqsa fihi ya, ya uh, kurang tepat disebabkan karena hadis-hadis yang disebut secara zahir menunjukkan bahwa pengguna kendaraan al-buraq tersebut dari Makkah Masjidul Aqsa Allah taala Farakibtuhu hatta ataitu al Maqdis. Pun menggunakan burak hidup sehingga secara zahir menunjukkan perjalanan kita ke Baitul Maqdis itulah yang menggunakan kendaraan al-buraq. Ala farabatahu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya. Lalu kemudian diikat di tempat yang biasanya uh, para nabi mengikat kendaraannya di tempat tersebut. Al-halqah yang dimaksud di sini adalah di pintu masjid Baitul Maqdis. Qala thumma al masjid fa sallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku pun masuk ke dalam masjid dan mengerjakan salat dua rakaat. Thumma kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina min labanin fakhtartul labana. Kemudian setelah itu aku keluar. Lalu datanglah Jibril kepadaku dan menawarkan kepadaku dua bejana. Satu bejana atau tempat minum yang di dalamnya berisi khamer, Dan yang satunya lagi tempat minum yang di dalamnya berisi air susu. Maka aku pun memilih susu dan tidak memilih khamer. Maka berkata Jibril alaihissalam, Ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih al-fitrah. Susu itu menggambarkan fitrah. yakni al-Islam dan istiqamah di atas al-Islam. Maka ini ciri al-buraq yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah taala dan kendaraan inilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suhbati Jibril alaihi salam dengan ditemani oleh Jibril alaihi salam fa nazala thamma lalu kemudian beliau pun turun di sana wa amma bil anbiya'i bi baitil maqdis fa bihim lalu kemudian beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis dan salat memimpin mereka. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم التي تليها ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة kemudian naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga dari sana, yakni dari uh, Baitul Maqdis menuju ke langit dunia, kemudian yang berikutnya yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kemudian yang berikutnya, kemudian langit yang ketujuh. Wara'al anbiya'a fis samawati 'ala manazilihim. Dan beliau melihat para nabi di langit-langit tersebut berdasarkan kedudukan-kedudukan mereka. yakni dari langit ke langit beliau bertemu para nabi. Tsumma urija bihi ila sidratil muntaha wara'a indaha جبريل ala surati allati khalaqahu Allahu عليها dan beliau pun melihat Jibril dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di atas ciptaan tersebut yang sebenarnya wa faradallahu 'alaihi salawati tilka lailah dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas beliau dan juga kepada umatnya untuk mengerjakan salat-salat pada malam itu juga. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kejadian Al-Isra wal Mi'raj dengan sangat ringkas sekali. Oleh karena itu sangat baik kalau kemudian kita langsung apa membaca riwayat atau minimal satu riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi Sallallahu alaihi ala alihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Dan ada satu kejadian ada satu kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, yaitu kejadian dibelahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berangkat dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kejadian ini. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dada beliau sebelum melakukan perjalanan al Isra wal Mi'raj? Sehingga bagi mereka yang menetapkan berarti kejadian dibelahnya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua kali. Kejadian yang pertama pada masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih dalam masa penyusuan dari Halimah Sa'diyah Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Kemudian kejadian yang kedua adalah sebelum berangkatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mayoritas para ulama mereka menetapkan bahwa kejadian ini di belahnya dada Nabi Alaihi Wasallam terjadi dua kali. Terjadi dua kali berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah alaihi Wasallam. Namun ada sebahagian kecil seperti Ibn Hazm dan Al-Qadhi eh, mereka mengingkari kejadian di belahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Al-Isra wal Mi'raj. Hal ini disebabkan karena mereka mempertanyakan riwayat tersebut. Mereka mempertanyakan riwayat tersebut. Mereka menganggap bahwa terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Terjadi kekeliruan dalam periwayatan di mana seorang uh, yang bernama Syarik Nadilan Nakhai keliru dalam meriwayatkan. Jadi Ibnu Hazm menuduh Syarik inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekeliruan. Terjadinya kekeliruan. Sebenarnya kisah di belahnya dada itu dahulu. Namun karena Syarik seorang mukhtalif yang tercampur riwayat-riwayatnya dan terjadi perubahan dalam hafalannya sehingga dia menjadi tertuduh. Padahal kalau kita melihat jalur-jalur riwayat yang menjelaskan tentang dibelahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan perjalanan al Isra wal Mi'raj ini ini bukan hanya datang dari jalur Syarik An-Nahai namun juga dari perawi-perawi yang lain dan dari jalur-jalur yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum yang sahih dalam hal ini bahwa kejadian dibelahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali dan ini tidak ada masalah. Ya. Dan tidak perlu kemudian seorang uh, meragukan tentang berita tersebut apabila hadis itu diriwayatkan melalui jalur-jalur yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhu yang Anas radhiyallahu an meriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'in. Berkata Malik inda Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang malam di mana beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj tersebut. Qala ma qala bainama ana fil hatim aw rubbama qala fil hijr. Kata Nabi alaihi wasallam tatkala aku berada di Al-Hatim dan mungkin juga beliau mengatakan Al-Hijr, Al-Hatim yaitu Al-Hijr. Yang orang-orang sekarang mengatakan Hijr Ismail. Yang benar dia bernama Al-Hijr. Muttaji'an dalam keadaan aku berbaring id atani atin tiba-tiba ada seorang mendatangiku. Lalu kemudian dia berkata wa sami'tuhu yaqul dan aku mendengarkan dia mengatakan Fasyuk, fasyakka ma baina hadhihi ila hadhih. Lalu kemudian dibelahlah atau fasyukka, dibelahlah antara di sini sampai di sini. Jadi Nabi Alaihissalam menjelaskan tempat dibelahnya bahagian tubuh beliau oleh malaikat malaikat Jibril alaihissalam. Fakultu lil Jarud wa huwa ila jambi maka aku pun mengatakan pada Al-Jarud yakni yang meriwayatkan hadis ini dan dia di sampingku, "Ma ya'ni bihi?" Apa yang dimaksud dari sini sampai ke sini? Qala min thaqrati nahrihi ila syi'rati. Bahwa yang dibelah itu dari bagian lehernya, dari lehernya sampai ke syi'rah. Syi'rah itu dekat dari bulu kemaluan. Jadi dari atas ke bawah. Wa sami'tu yaqul min qassihi ila syi'rati. Dan aku juga mendengarkan dari kos kos itu bagian dada dari dadanya sampai ke syi'rah ya bagian dari yakni mendekati tulang apa bulu kemaluan yakni ke bawah mendekati kemaluannya fastakhraja qalbi lalu kemudian Jibril pun mengeluarkan hatiku mengeluarkan kalbuku jantungku nah ini operasi ini namanya operasi sebelum Naam dikenalnya operasi, sudah ada operasi di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang lebih canggih Masya Allah. Dan ini semua dengan Allah azza wa jal. Thumma utitu bitasnin min dhahabin mamlu'in imana. Kemudian didatangkan kepadaku satu tempat ya, eh, tempat minum dari emas yang penuh dengan keimanan. Faghasala qalbi. Lalu kemudian dia pun mencuci kalbuku thumma hushi thumma u'ida kemudian ditutup dan dikembalikan seperti sedia kala thumma utitu bidabbatin dunal bagal wa fawqal himar abyad kemudian didatangkanlah kepadaku sebuah kendaraan yaitu buraq yang lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari himar. Faqala lahul Jarud huwal buraq ya Abu Hamzah. Lalu Al Jarud yang meratkan hadis ini berkata atau bertanya kepada Anas, Apakah itu yang dimaksud Al-Buraq wahai Abu Hamzah? Yaitu Anas. Qala na'am. Kata Anas, iya. Yada'u khatwahu inda aqsa tarafihi. Fahumiltu alaihi. Di mana dia melangkah. Itu sampai ke ma, uh, ujung mata memandang. Menunjukkan jauhnya dia melangkah. Lalu aku pun dibawa di atas Al-Buraq tersebut. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang menunjukkan bahwa kejadian di belahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua kali. Yang kedua adalah sebelum hijrah apa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan al Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala kembali membelah kalbu membelah tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dikeluarkan kalbunya untuk dibersihkan dengan keimanan Yani para ulama menyebutkan di antara hikmahnya agar kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk menghadapi sebuah perjalanan dan untuk menghadapi sebuah eh, kejadian-kejadian uh, yang mungkin dia belum pernah melihat sebelumnya, sehingga kalbunya itu siap untuk uh, menyaksikan kejadian-kejadian tersebut. Karena ini tentu merupakan kejadian yang luar biasa, yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya, seseorang ketika dia berangkat atau dia pergi ke sebuah negeri yang lain yang berbeda dengan negeri mungkin dia akan terkagum, mungkin dia akan melihat sesuatu yang yang baru, mungkin dia terheran-heran. Nah, padahal itu adalah perjalanan di seputar dunia. Nah, ini naik ke langit. Satu malam. Jadi bisa dibayangkan pengalaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan talanan ini dengan jasadnya. Tapi kemudian ya, kejadian-kejadian di belahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menunjukkan bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam benar-benar mengalami kejadian tersebut dengan beliau Alaihi Wasallam. Adapun perjalanan Al-Mi'raj dan kejadian-kejadian yang beliau alami dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. وإلى هنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله